Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa rahimakumullah inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadits Hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam syar umuri mudzatuha wa kullu mudzatin bida wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin bina masyarul muslimin para jemaah para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahari dia al-halqatu salisa بهذه al المباركة Alhamdulillah ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari daurah yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di akhir dari daurah pada bulan yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang al-fitnah fitnah itu akhir zaman wal makhraju minha itu fitnah akhir zaman dan bagaimana seorang mukmin seorang muslim menyelamatkan diri dari fitnah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam beberapa hadisnya bahwa min asyrati sa'ah duhuru al-fitan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa beliau menjelaskan di antara ciri hari kiamat dan dekatnya hari kiamat adalah muncul dan banyaknya fitnah. Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam "Mu'adzum, sitan baina yaday sa'ah mauti thumma futiha Baitul Maqdis thumma mawkanu ya'khudhu fikum aqwasil ghanami thumma istawal malu hatta yu'ti ar-rajulu mi'ata dinarin ويذل ساخطا ثم فتنة لا تبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم فتنة تقوم بينكم وبين بني أصفار فيقدرون فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hitunglah enam perkara yang akan muncul ketika mendekati hari kiamat. Jadi ada enam ciri di antara ciri-ciri hari kiamat, yaitu ciri hari kiamat kecil. Mundur sitan baina yadai sa'ah Hitunglah atau ketahuilah enam perkara yang akan muncul sebelum terjadinya hari kiamat. Yang pertama, mauti, kematianku. Kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam merupakan dekat di hari kiamat. Kemudian dibuka dibukakan Baitul Maqdis. Jadi dikuasainya Baitul Maqdis. Dan ini telah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala Baitul Maqdis di aidi muslimin maka Baitul Maqdis berada di tangan kaum muslimin. Kemudian terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin maka sekarang Baitul Maqdis dikuasai lagi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian nanti akan dikuasai lagi oleh umat Islam yang merupakan ciri dari kiamat. Thumma mautatu ya'khudhu fikum qabwasil wal Kemudian akan menimpa kepada kalian yaitu penyakit tomu penyakit yang merenggut nyawa ini terjadi setahun setelah Baitul Maqdis dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. dan semuanya ini telah terjadi. Semesta Borman kemudian akan melimpah kuat harta di sisi kaum muslim Dan ini tentunya juga telah terjadi di masa para sahabat sahabat di masa para tabi'in ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengalahkan Parsi kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengalahkan Parsi dan Rom kemudian di tangan Muawiyah radhiyallahu taala dan para ulama di yang setelahnya kemudian summa fitnah bayi itu minum al bila ila sholat. Jadi yang jadi pokok pembahasan kita. Kemudian akan muncul fitnah. Yang mana fitnah itu akan menimpa dan masuk kepada seluruh rumah-rumah orang Arab. Artinya di sini akan menimpa kepada seluruh manusia. Akan menimpa kepada kaum muslimin dan manusia secara umum. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan munculnya fitnah dan akan tersebarnya fitnah di tengah-tengah umat ini dan akan menimpa kepada umat ini fitnah yang dinamakan dengan fitnah akhir zaman. وقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Wahai orang-orang yang beriman Takutlah kamu kepada fitnah Yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang zalim secara khusus Tetapi fitnah ini akan menimpa kepada seluruh manusia. Tetapi fitnah ini akan dirasakan oleh seluruh manusia, termasuk orang-orang beriman, termasuk orang-orang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam banyak hadis tentang fitnah ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Hadis ini adalah riwayat dari Muslim dan diriwayatkan juga oleh yang lain qala bagi Rubil amal fitatan kafit'an fil lailil mudlimah yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita dan telah mewanti-wanti umatnya maka berkata bani mobil amal fitanan takit mati lain belum katakan bersegera untuk beramal jangan pernah salah seorang mukmin itu menemukan amal soleh Jangan pernah seorang mukmin itu lalai dalam melakukan amal-amal kebaikan sebelum munculnya fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Dia akan ada fitnah mudlimah. Akan datang fitnah muhlika. Fitnah kegelapan. Fitnah yang membinasakan. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafir. Yang di pagi harinya dia mukmin dan sorenya telah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Sore harinya masih mukmin dan pagi harinya telah kafir. Ya dinahu bi'arabi minad dunia karena sebagian dari umat ini akan menjual agamanya dengan dunia yang hina ini. Maka hadis yang mulia ini sebagai khabar, sebagai berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan munculnya fitnah akhir zaman, fitnah kegelapan, fitnah yang akan menyeret manusia kepada jurang kebinasaan, akan menyeret manusia kepada jurang kesesatan ini Nabi Sallam mengkabarkan. Wajah riwayat min hadis Ummi Salamah وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال استوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه Nabi Sallam bangun dari tidurnya. Faqala Hal tarawna ma'ar fi hadhihi Apakah kalian melihat seperti apa yang aku lihat pada malam ini? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keluarganya, apakah kalian melihat seperti apa yang aku lihat pada malam ini melakukan tekanan tidak Waqala Rasulullah Tanzil fitnah Hilalah lahuyutikum kama tanzilul ma ini kama yanzilul ma Hilalah lahuyutikum maka Nabi Sallam mengatakan sesungguhnya akan turun fitnah di tengah-tengah rumah kalian bagaikan turunnya hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang mulia ini bahwa akan muncul fitnah dan akan datang fitnah. Yang mana fitnah ini tak umum mencakup semuanya. Tidak ada yang tidak akan melihat fitnah ini. Tidak ada yang tidak akan ter, tertimpa dengan fitnah ini. Semuanya akan tertimpa, semuanya akan terkena dan semuanya akan melihat fitnah ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan fitnah yang akan menimpa ke tengah-tengah rumah kalian. Dan Rasulullah SAW menggambarkannya dengan artinya semua karena digambarkan bagikan turunnya hujan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan gambaran yang sangat jelas dalam hadis yang mulia ini. Kemudian dalam satu riwayat itu dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memberikan satu peringatan kepada para sahabat ridwanullah taala alaihi. Suatu ketika Umar radhiyallahu taala duduk-duduk bersama para sahabat yang lainnya. Seraya beliau bertanya kepada para sahabat Ridwanullah alami dan bertanya tentang fitnah. Kepala, ayyukum yahfazu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fitnah. Kepala Hudzaifah fitnatur rajul fi ahlihi wa mali wa waladi wa jarihi tukaffiru as-salatu as-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Faqala man innaka la jari. Laisa hadha as'alu walakin al-fitnah allati tamuju kama yaqulullah wa qala Hudzaifah laisa 'alaika minha ba's ya amirul mukminin inna bainaka wa bainaha baban tughlaqan qala Umar ayyuk saluba am yubqa qala bal yuksa qala Umar idan la yughlaqu abada Qultu aja qulna li Hudzaifah akan Umar ya'lamul bab qala na'am kana ya'lamu anna duna bagilain. Al-hadis. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa yang tahu sabda Rasulullah SAW tentang fitnah? Maka Hudzaifah berkata, aku itu fitnah seorang dari keluarganya hartanya, anaknya, tetangganya. Yang akan dihapus dengan sholat, sodakoh, amal makruh, nahi mungkar. Maka Umar mengatakan, benar-benar kamu itu sangat tepat untuk menjawab. Kata beliau bukan itu yang aku tanya, tapi aku bertanya kepada kalian fitnah yang dahsyat dibagikan gelombang lautan. Jadi dahsyat fitnah ditempatkan bagaikan gelombang lautan. Maka Hudzaifah pun mengatakan saya pun tahu Dan di antaramu dengan fitnah itu ada pintu yang terkunci Lalu Tuhan bertanya, apakah pintu itu dibuka dengan kuncinya? Atau dia adalah didobrak, dirusak? Maka Hudzaifah dirusak. Lalu para sahabat yang lain bertanya, apakah Umar tahu tentang itu? Artinya apa? Salah satu awal fitnah akan syahidnya Umar, akan terbunuhnya Umar. Maka Hudzaifah mengatakan, sungguh Umar sangat mengetahuinya bagaikan malam besoknya. Artinya orang kalau datang malam besok akan tiba. Sangat tahu sekali. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menggambarkan akan muncul fitnah yang menimpa kepada setiap jalan kita. Imma fitnah yang pertama yang dinamakan dengan fitnah keluarga, fitnah anak, fitnah harta, fitnah tetangga, atau yang dinamakan dengan akan munculnya fitnah pembunuhan. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti dan telah memberikan peringatan tentang fitnah ini akan muncul dan menimpa kepada umat akhir zaman. Lalu apa sih yang dimaksud dengan fitnah ini? Fitnah dari sisi bahasa adalah di mana ibtila wal imtihan wal istiba. Fitnah dalam bahasa artinya adalah ujian, cobaan. Jadi berupa ujian atau cobaan. Al-masaib musibah. Maka ini adalah fitnah. Allah telah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Walau fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al kadhibin Allah berfirman, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan untuk mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji. Sungguh Allah telah menguji kepada orang-orang sebelum mereka. Lalu diketahuilah siapa yang mereka benar-benar beriman dan siapa orang-orang yang tidak beriman. Inama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الأموال والثمرات وبشر الصابرين Maka fitnah dari sisi bahasa artinya adalah ujian, cobaan, musibah. Dan dalam Al-Quran tidak kurang disebutkan dalam 30 tempat disebutkan kata-kata fitnah dalam Al-Quran. yang memiliki banyak makna tentang fitnah ketika disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika kalimat fitnah disebutkan dalam Al-Quran, maka memiliki banyak makna. Di antara makna fitnah adalah al-kufru wa syirku. Fitnah artinya adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka ini memberi makna ketika dikatakan muncul fitnah akan muncul lagi kesyirikan dan kekufuran. Kalau kita diperintahkan untuk menghindari fitnah, artinya jauhlah kesyirikan, jauhilah kekufuran. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala berfirman, "Wa qala Fa'idrikuhum hatta la takuna fitnah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Lihat dalam dua ayat ini. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir sehingga tidak ada kesyirikan lagi. Tidak ada lagi kekufuran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Banyak orang yang keliru dalam memahami ayat ini. Bahkan ini termasuk penyelewengan dalam memahami Quran. Dan ini termasuk penyimpangan dan kesesatan. Jadi menyimpang salah. Apabila ada orang menuduh kita, orang menuduh kita, menuduh mencuri maunya, atau menuduh mungkin korupsi, menuduh apa, maka kita bawakan ayat ini. Fitnah lebih dahsyat dari menuduh. Maksudnya apa? Anda menuduh saya itu lebih jahat, lebih dahsyat ketimbang membunuh. Itu keliru. Karena yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah asyirku wal kufur, kesyirikan dan kufur sebagaimana ijma para ulama mufasir. Jadi itu termasuk tahrif di tafsir Al-Qur'an. Itu termasuk menyelewengkan makna Al-Qur'an. Itu tidak boleh. Ya. Walaupun menuduh orang memang termasuk dosa besar, tetapi di bawah dosa syirik. Maka yang dimaksud al-fitnatu asyadu min al-qatli. Maka yang dimaksud al-fitnah fitnah di dalam ayat ini adalah kesyirikan, Kekukuran Mana yang kedua? Fitnah artinya adalah azab. Allah baru berfirman, "Zuqu fitnatakum." Bagaimana eh, mana Anda azabakum? Fitnah artinya apa? Hukuman, hukuman, azab yang Allah Taala timpakan kepada satu kaum atau kepada seseorang. Zuqu fitnatakum atau dalam surah yang lain itu dalam surah Az-Zariyat ayat 13 Allah berfirman yaumakum ala nari yuftanun pada satu hari ketika mereka diadab di neraka ketika mereka diadab di neraka disiksa di neraka maka fitnah artinya adalah penyakit Dan fitnah terkadang bermakna orang melakukan kedoliman, menyiksa, berbuat aniaya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wal adzabu harim. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah yang di sini menyiksa, mengadab, menganiaya orang-orang beriman dari laki-laki dan perempuan maka bagi mereka ada mimpi. Jadi berbuat zalim, menganiaya, menyiksa, membunuh. Maka itu adalah fitnah. Dan terkadang fitnah Bimana syubhat Al-mail ila hawa Artinya adalah penyimpangan dan condong kepada kesesatan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu al fitnah. Ada orang-orang yang condong hatinya kepada kesesatan, maka mereka mengikuti nas-nas yang mutasyabih. al fitnah. Karena mereka ingin cenderung kepada hawa nafsu dan menyebarkan syubhat. Subhat itu kesesatan. Subhat itu penyimpangan. Maka fitnah artinya adalah syubhat, al-hawa, al-dhalalan. Fitnah artinya apa? Kesesatan, penyimpangan, syubhat. Makanya yang ada dalam Quran Dan fitnah memiliki makna ujian. Artinya cobaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada seorang hamba untuk meningkatkan imannya hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ dan benar-benar kami akan menguji kalian bisyarri dengan kejelekan wal khairi dan kebaikan fitnah sebagai ujian bagi kalian sebagai ujian bagi bagi kalian maka di sini yang dimaksud adalah fitnah adalah ujian cobaan berupa harta, berupa kekuasaan, berupa anak. Artinya ini adalah nikmat, adalah ujian, fitnah. Demikian juga berupa musibah, ditinggal mati, hilangnya harta, ditimpa rasa takut, maka semua itu adalah fitnah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin manakala dia bersabar dan apa menerima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala maka akan meningkat imannya dan ini adalah fitnah dan demikian Allah taala menjadikan fitnah dari orang lain fitnah ketika melihat orang kafir maju usahanya Allah. Fitnah ketika seorang mukmin melihat orang dolim, kok hartanya banyak. Fitnah bagi seorang mukmin ketika melihat ahlu maksiat, kok dapat keluasan dunia. Kalau sebab itu Allah Taala mengisahkan tentang doa orang soleh. Rabbana la taj'alna fitnata lillah. Rabbana la taj'alna fitnatan yang zalim. Ya Allah kami janganlah engkau jadikan fitnah bagi orang-orang yang zalim ataupun ketika melihat orang-orang yang zalim. Seorang mukmin ketika melihat orang kafir maju usahanya sedangkan dia rugi sedikit hartanya maka terfitnah. Mungkin saja ada orang yang pindah agama karena melihat. Dan orang kafir terkadang bertambah kekafirannya ketika dia melihat orang beriman sedikit hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu dengan yang lainnya fitnah bagi manusia ini. Dan ini adalah fitnah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan tentang fitnah. Rasulullah SAW mengabarkan tentang fitnah yang akan menimpa kepada umat ini dengan berbagai hadis. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan akan muncul yang dinamakan dengan fitnah dunia yang menimpa kepada umat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Hudzaifah yang tadi, fitnatul rajuli bi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jiranihi. Tukabbiru as-salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bahwa fitnah yang akan menimpa kepada umat ini salah satunya adalah fitnah harta fitnah dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang tadi, fitnah seseorang dari hartanya, dari keluarganya, dari anaknya, dan dari tetangganya. Fitnah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yushaku anta dan alikumul umam kemata dan akhlatu fi kosmatiha. Wakala qawmi, awin kila yawma idin nahmi ya Rasulullah. Walaban antum kathirun walakin dusa'ul qadusa'is sayyid wala yanzi'anallahu min qulubi aduwikumul mahab wala yanzi'anallahu baina qulubikumul wahna Om Allah man ya Rasulullah qalam dunia wakar dia maut Nabi Sallam kalau memberikan berita kepada kita hampir saja umat Islam ini bagaikan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar. Artinya umat Islam jadi lemah. Lalu para sahabat bertanya, apakah jumlah umat Islam di kala itu sedikit? Maka Nabi mengatakan bahkan kalian banyak akan tetapi bagikan buyut. Banyak tapi tidak punya visa. Maka Nabi SAW mengatakan benar-benar Allah akan mengangkat rasa takut dari musuh kalian yang di masa Nabi SAW dan para sahabat musuh Islam itu takut sejauh perjalanan satu bulan lalu diangkat rasa takut karena umat ini tidak punya mizan lalu akan dilemparkan kepada mereka penyakit wahan lalu para sahabat bertanya apa itu wahan hubud dunia wa karodiyatul maut yaitu cinta dunia dan takut kematian yang dimaksud bahwa sebagian umat ini mereka menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia. Mereka terpedaya di dunia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaya di zaman alaihi lamma rajul min aina ya'khudhu malah amin halal amin haramin akan datang satu masa yang menimpa kepada kalian di mana orang tidak peduli lagi dari mana mengambil hartanya Apakah dari halal ataupun haram? Dan ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Fitnah tentang dunia. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan, Ma'asyabikumul faqr Aku tidak merasa takut kefakiran yang menimpa kepada kalian. Walakin takut dunia wa takut mal. Maka Nabi SAW mengatakan bukan kekafiran yang aku takuti kepada kalian. Tetapi yang aku takuti kepada kalian adalah dibukakan dunia. Lalu kalian tanah tanahus berlomba kepada dunia ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba lalu mereka binasa dan kalian pun binasa. Maka Rasulullah telah mewanti-wanti Fitnah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Munculnya orang-orang yang melakukan maksiat dan tersebarnya tentang maksiat. Bahkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ada ala umat Aum yastahiluna al-hirra wal harira. Akan datang di tengah-tengah umat ini orang-orang yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutra. Jadi akan muncul satu masa di mana perzinahan itu seolah-olah perkara yang biasa. Perzinahan itu dihalalkan. Mungkin hari ini kita tahu perzinahan itu di sisi. Dan perzinahan ini sekarang dirubah nama-namanya. Yang awalnya menakutkan sekarang itu sesuatu yang tidak lagi sensitif dalam telinga orang. Kalau dulu ada orang yang menjual dirinya wanita dinamakan pezina, zania. Kalau sekarang dikasih nama PSK, pekerja seks komersial namanya itu sesuatu yang tidak sensitif kepada telinga kita. Dan perzinahan hari ini bukan orang-orang dewasa hari ini, tapi anak-anak SMP, SMA, perguruan tinggi sudah jelas. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada kisah yang nyata namanya persinaan. Ada seorang mahasiswi dia mau menikah dengan seorang pemuda yang dia juga teman kuliahnya. Lalu dia bilang sama bapaknya, Pak, saya mau nikah sama si pulang. Ketika dia minta izin kepada bapaknya, maka bapaknya mengatakan, jangan nikah sama dia. Anaknya heran, kenapa nggak boleh nikah sama dia? Ternyata bapaknya baru cerita dulu, Kata dia, ini anak selingkuhan bapak. Lalu dia bilang sama ibunya, Pak ternyata bapak selingkuh punya anak ini. Jadi aku gak bisa nikah sama dia. Kata ibunya, kamu nikah saja sama dia. Gak apa-apa nikah sama dia. Anaknya heran, kenapa? Kenapa boleh nikah sama dia? Ya kamu juga bukan anak bapak kamu. Kamu adalah anak selingkuhan bapak kamu. Fitnah. Dan itu nyata. Fitnah yang menimpa kepada umat ini. Perzinahan kerusakan, maksiat. Ini contoh. Nabi Sallam memberitakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberitakan fitnah ini apa? Munculnya kesesatan. Munculnya penyimpangan. Munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang Lihat dalam hadis ini. Pertama dalam hadis Irban bin Sariyah radhiyallahu taala hadis yang ma'ruf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara man kathira Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al mahdiyin 'abdu alayhi bin abadin Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa ula wa inna kulla bid'atin dhalalah. Di riwayat wa inna kulla dhalalatin Nabi SAW mengatakan siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ia akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat penyimpangan yang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al mahdiyin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Abu alaihi bin nawajib. Peganglah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah pada setiap perkara yang baru karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam satu riwayat, setiap kesesatan terancam dengan api neraka. Ini hadis menjelaskan akan munculnya Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam satamtariqu ummati ila salah semasa minam firqatan kulluha fin Nabi Ila wahida. Allah ya Allah hidayah Rasulullah qala makana ali al-yawm wa ashabi. Beliau mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu maka Nabi SAW mengatakan siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Maka dalam hadis ini pun mewanti-wanti akan tentunya penyimpang. Lihatlah kepada satu dialog apa berbicara dengan dengan Nabi Sallallahu Dialog soal jawab antara budaya dengan Nabi Sallallahu Pokoknya budaya. Karena nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'alu fa bahwa makhafatan an yudrikani. Hudzaifah mengatakan orang-orang bertanya tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Jadi para sahabat yang lain bertanya ayu sadaqatil afdal, ayu amal afdal, ayu dihadir afdal, Amal mana yang paling abdol, jihad mana yang paling abdol, sodakoh yang mana yang paling abdol. Bertanya tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Sebab aku merasa takut jika seandainya itu menimpa kepadaku. Walaupun Nabi jadi Dulu aku jadi Lalu Allah Taala mendatangkan kebaikan yaitu Islam. Kata beliau. Dulu aku dalam keadaan jahiliyah. Lalu datanglah kebaikan yaitu Islam. Lalu mulai berdialog. Fahal min ba'dil khairi min syarri Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan dia. Wala fahal min ba'dil syarri min khairi qalanam. Walakin fihi dakhalu. Wala ma dakhalu ya Rasulullah walaupun qawmun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan? Maka Nabi SAW mengatakan iya, tetapi ada kabutnya. Ada kebaikan, tapi ada subhat, ada kesamaran. Kalau mengatakan dahulu apa itu kabutnya, maka beliau mengatakan akan munculnya satu kaum yang mereka mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku. Artinya di sini akan muncul yang dinamakan abdolalah wasyubuhat akan muncul kesesatan dan akan muncul penyimpangan-penyimpangan. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, Fahal min ba'dil khairi fi dakhal min syarri? Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan muncul lagi masa kejelekan? Kalau na'am, iya. Du'atun jalur dajalun yang yad'u annahu rasulullah wa Nabi yang ba'di Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul 30 dajjal yang mereka mengklaim semua jadi nabi lalu beliau mengatakan dan tidak ada nabi setelah jadi akan muncul tokoh-tokoh yang mengklaim menjadi nabi akan muncul orang-orang yang mengklaim menjadi nabi palsu. Dan itu telah terjadi sejak kehilangan Abu Bakar. Yaitu apa? Misalnya betul al -Qadha. Kemudian saja Al-Unsi. Kemudian setelah itu Mirjam bulan Ahmad. Kemudian di Indonesia ini banyak tidak terhitung Sampai ada nabi namanya Cecep. Kan sangat Kebetulan nabi palsunya orang Sunda, orang Cianjur namanya Cecep. Nabi palsu. Ahmad Musande, tokoh Gapakar. Dia nabi palsu. Dan salah satu sekte yang menyimpang yang ada di Indonesia ini. Lia Eden Nah, jemaah yang dirahmati Allah Taala dan Islam terbuat buat ini akan muncul fitnah. Nabi-nabi palsu, tokoh-tokoh yang menyimpang itu telah dibanti-banti oleh Nabi Sal akan muncul kesesatan, kesesatan di tengah umat ini. Kemudian Nabi Sallam juga menjelaskan fitnah yang tidak bisa dihindari dan itu adalah takdir Allah yang akan menimpa kepada umat ini adalah terjadinya peperangan di istilah dan pertikaian yang akan menimpa kepada umat ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadis yang lain dan memberikan satu peringatan. Faqala Nabi Sallam al-hajru al-hajru al-hajru. Kalau al hajru ya Rasulullah? kalau al-qatlu. Dan kita tahu Utsman bin Affan terbunuh oleh siapa? Oleh kaum Khawarij. Umar radhiyallahu taala terbunuh oleh Abu Lu'an Majusi. Ali radhiyallahu taala terbunuh syahid oleh orang-orang Khawarij. Dan ini fitnah yang menimpa kepada umat ini. Dan di antara fitnah yang akan menimpa kepada umat ini apa? Munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Munculnya pemimpin-pemimpin yang diktator. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadi alaikum umuran tunfiruna. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam hadis-hadis yang lain. Beliau mengatakan akan muncul ke tengah-tengah kalian umuron tunkirunaha ini memberi makna yaitu akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian ingkari pemimpin-pemimpin yang melakukan kemungkaran pemimpin-pemimpin yang melakukan bid'ah pemimpin-pemimpin yang melakukan penyimpangan pemimpin-pemimpin yang melakukan maksiat. Sehingga para sahabat bertanya, apalan itu, apalan itu. Sehingga para sahabat itu mengatakan, apakah kami boleh mengkudetanya? Bolehkah kami untuk memeranginya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah ma'akomu oh, fikumu sholat. Tidak boleh selama ia menunaikan sholat. Wa riwayat illa antara kufran bawa atau fi barahim. Tidak boleh kalian memenangi pemimpinmu, mengkudeta kepada pemimpinmu selama kalian melihat dia sholat atau sehingga kalian melihat kekuburan yang nyata pada pemimpin. Wajah akhir riwayat. Bakal masalah la hatatal qawni fi hawdi. Isbiru hatatal qawni fi hawdi. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan jangan janganlah kalian untuk melakukan kudeta. Janganlah kalian memberontak sehingga kalian bertemu dengan uni haudku Sabarlah kalian kepada kezalimannya. Wa in daraba dhahra wa akhadha mala. Seandainya dia pun mencambuk punggungmu kamu, memenjarakan kamu dan mengambil hartamu, maka Nabi SAW mengatakan isbiru hatta talqahu fi haudi. Sabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di haudku. Dan yang terakhir, fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Di mana sebagian besar dari umat ini sedikit demi sedikit akan meninggalkan Islam. Akan meninggalkan poin-poin yang berkaitan dengan Islam ini. Mereka tidak melaksanakan dini Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadis Abdullah bin Umar akhrajahu Imam Hakim khamsu khisalin Fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna Nabi SAW mengatakan ada lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kepada kalian, tapi menimpa kepada kalian lam tadhhal fahishatu bi qaumin qattun hatta yu'lim ila fasabihim ta'un wal aqjab allati lam takun nawaz bi qaumin ladina wa lam yanqusu al mikyala wal mizan ila ukhudu bisinina wasidatil nahunati wa jurasuta wa lam yamna'u zakata amwalihim illa munimul qatar laula al bahaim lam yunqaru walam yanqudu ahdallah wa rasulih ila ja'alallahu aduan min ghairi aqdud fa aqudu ma fi aydihim wa ma lam yahkuma immatuhum bi kitabillah aw tahayyaru ila ja'ala bainahum bas Nabi SAW mengatakan aku berlindung kepada Allah dari lima perkara untuk tidak menimpa kepada kalian yang pertama tidaklah perzinahan ada dalam satu kaum dan terjadi pada satu kaum sehingga seolah-olah mereka menghalalkannya. Kecuali Allah Taala akan menimpakan penyakit kulit ataupun penyakit yang tidak pernah menimpa kepada mereka seperti hari ataupun air yang kita Allah akan menimpakan musibah pada penyakit. Dan tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangannya Ketika jual beli tidak jujur lagi. Ketika jual beli tidak jujur dalam timbangan dan takaran. Kecuali Allah akan menimpakan kemaluan yang panjang. Kecuali Allah akan menimpakan kehidupan yang sulit dan akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi dalam hadis ini menunjukkan terjadinya pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang kolom itu semua adalah satu dosa kita. Ada berkaitan dengan dosa umat ini. Lalu Nabi SAW mengatakan tidaklah satu kaum menahan zakat-zakat mereka. Mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Tetapi Allah akan menahan turunnya hujan. Kalau di sekitar kita tidak ada binatang-binatang belaka, tidak ada semut-semut, tidak ada ikan-ikan, tidak ada makhluk yang lain, maka Allah tidak menurunkan hujan disebabkan umat Islam itu tidak menunaikan zakat. Dan tidaklah satu kaum mereka melanggar batasan Allah dan Rasul. Mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tentu Allah Ta'ala akan memasakkan musuh-musuh mereka. Sehingga akan mengambil harta umat Islam ini. Akan mengambil kekayaan umat ini. Disebabkan umat ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah atau mereka berhubung dengan hukum Allah supaya dengan hawa nafsunya semata. Dan kemudian Allah akan menjadikan pertikaian di antara manusia ini, pertikaian di antara pemimpinnya, pertikaian di antara rakyatnya. Ini adalah hukuman yang Allah Taala akan timpakan kepada umat ini. Manakala umat ini adalah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam hadis ini merupakan satu peringatan dari baginda Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman sebagian dari umat ini akan muncul orang-orang yang maksiat. Sedikit demi sedikit mereka melalaikan sholat lima waktu. Lama kelamaan mereka melalaikan kewajiban zakat. Lama kelamaan mereka melalaikan amal malu dari muka, Sehingga umat ini jauh dari agama. Allah Taala berfirman dalam surah Maryam wa khalaqa min ba'dihim khalqun adhaa'u shalah wa tamu syahwat syahwat wa Allah Taala berfirman lalu datanglah generasi setelah mereka orang-orang yang melalaikan sholat dan mereka mengikuti hawa nafsu ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini ini yang akan menimpa kepada kita hari ini dan Rasulullah SAW menggambarkan hadis-hadis yang sahih bahwa fitnah itu adalah begitu dahsyat. Lalu setelah kita tahu tentang fitnah-fitnah macam-macam yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Besar, kita akan ambil kesimpulan. Waqala ulama Waqala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab 218 Kalau fitnah naw'an fitnah syahwat wa oh, fitnah syubhat Maka fitnah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan fitnah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih pada kesimpulannya terbagi kepada dua. Ini fitnah <coughs> yang akan menimpa kepada kita. Fitnah yang akan menimpa pada setiap mukmin, fitnah yang akan menimpa kepada manusia secara umum adalah dua fitnah yang sangat dahsyat yang pertama adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini berkaitan dengan dunia, harta, wanita, kedudukan, dunia. Yang menyeret orang akan melakukan maksiat. Sedangkan yang kedua adalah fitnah syubhat. Fitnah yang berkaitan dengan penyimpangan kesesatan kekufuran, kesyirikan, kemenufikan, bid'ah. Jangan yang dirahmati Allah Ta'ala Lalu kata Bahwa musuh-musuh Islam Akan menguasai umat Islam Dari dua kekuatan ini Mereka akan menyerang umat Islam Dan menggelincirkan umat Islam dari dirinya Dari dua jalan ini yang pertama dari pintu syahwat, yang kedua dari pintu syubhat. Lihat dalam surah yang ketujuh ayat 16-17. Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." la la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aksharahum sakirin. Ketika syaitan Allah dikutuk dan dijadikan sebagai makhluk yang berhak kepada Allah, maka mereka berkata, benar-benar aku akan menghalangi dan menggelincirkan orang-orang beriman. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari sebelah kanan, dan aku datang dari sebelah kiri. Lalu Hudzaifah berkata, maaf, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat itu. Syaitan akan datang dari depan apa? Usyakiku an amri akhirat itu. Syaitan akan meragukan kita tentang akhirat. Syaitan datang dari belakang apa? Uzayinu an amri dunyahu. Aku akan menghiasi dunia sehingga menimpa kepada umat ini kubu dunia waktu Aku akan datang dari sebelah kanan usyabihu an amri dini. Aku akan meragukan agamanya. Aku akan datang dari sebelah kiri apa? Uzainu an amri ma'asi. Aku akan menghiasi maksiat. Jadi syaitan akan datang dari empat arah. Disimpulkan apa? Dari arah syahwat, dari arah syurga. Lihat di dalam surah yang ke-17 ayat 64. Bagaimana syaitan akan menggelincirkan orang-orang beriman. Wastabjis manis tato kamin bisautika wa rajulika bi khairika wa rajulika wa syarikum bil amwali wal aulad wa inhum wa may yuhum syaitan ila dhurra seret orang-orang beriman itu dengan apa? Dengan suara-suaramu. Artinya berdakwah musuh-musuh Islam ini. Menyebarkan syubhat dan gerakan pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda atau mereka akan mengerahkan kekuatan fisik dan berserikatlah dengan mereka dengan anak ini menunjukkan bahwa musuh-musuh Islam akan memperbanyak keturunannya sedangkan umat Islam umumnya menyedikitkan keturunannya maka ini propaganda musuh dan beri mereka anak-anak dan tidaklah apa-apa yang merupakan anak-anak syaitan hanyalah itu adalah tipu daya buat kalian. Tipu daya kepada kalian. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 16, ayat 17 dan dalam surah Al-Isra menunjukkan bahwa musuh Islam iblis dan bala tentaranya orang-orang kafir akan menyerang umat Islam dari dua kekuatan ini. Fitnah syahwat wa fitnah syubhat. Fitnah syahwat seperti apa? Banyaknya wanita yang digiring untuk atau ariyah Salah satu bentuk pintu syahwat munculnya sekarang wanita-wanita yang mereka tidak menutup aurat. Kita tahu, ini pintu. Sebab Nabi SAW mengatakan awal fitan ala bani Israel karena fin nisa. Allah Nabi SAW kita pun dunia wa takun nisa. Wa inna adhara fitanin ala rijal karena fin nisa. Nabi SAW mengatakan takutlah kamu Ingat kata Nabi Sallam, sesungguhnya awal fitnah yang menimpa kepada Bani Israel adalah wanita. Bertakwalah kamu tentang dunia dan bertakwalah kamu dengan wanita, karena fitnah yang paling dasar kepada laki-laki adalah wanita. Maka musuh-musuh Islam sangat tahu bagaimana menggelintirkan umat Islam ini, menjerumuskan umat Islam ini pada kesesatan, maka menjadikan wanita-wanita Arya anak-anak kita dan ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Kemudian Nabi SAW mengatakan akan muncul orang-orang yang menghalalkan zina, yang menghalalkan kain sutra, sebab kain sutra boleh untuk perempuan, tetapi haram bagi laki-laki. Tapi nanti di akhir zaman, sebagian dari umat ini menghalalkan zina dan menghalalkan sutra fitnah syahwat. Kemudian fitnah syahwat ini munculnya perkara-perkara yang haram dari makanan, minuman, kemudian berkaitan dengan cara jual beli muncul. Terserah umat Islam ini semuanya ini. Yang Nabi SAW mengatakan dahsyatnya seorang mukmin paginya masih mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya masih mukmin, paginya telah kafir. Karena fitnah yang sangat dahsyat ini. Sedangkan fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat, semua. wal khurafat, munculnya kesesatan, munculnya penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi. Lalu Imam Ibnu Qayyim perhatikan ini. Beliau mengatakan fitnah syubhat a'dhamu min fitnatus syahwat. Wa man waqa'a fi fitnatis syubhat adallu mimman waqa'a fi fitnatus syahwat. Lalu ada catatan penting kata Imam Ibnu Qayyim. Bahwa fitnah kesesatan, fitnah syubhat lebih dahsyat dan lebih berbahaya ketimbang fitnah syahwat. Dan orang yang terjerumus kepada fitnah syubhat lebih berbahaya ketimbang orang yang terjerumus kepada fitnah syahwat. Jadi fitnah kesesatan, fitnah munculnya penyimpangan, fitnah munculnya bid'ah ada lebih berbahaya ketimbang munculnya syahwat ataupun orang yang terjun kepada syahwat. Kalau al-Imam Al-Hasan Basri wa ghairuhu min al-a'immah al-bid'atu ahabbu ila iblis min al sehingga para ulama kita mengatakan bid'ah lebih disenangi oleh iblis ketimbang maksiat. Nah, tetapi di sini tidak menunjukkan bahwa maksiat itu <clears throat> tidak ada masalah ataupun perkara yang diremehkan tidak. Tetapi bahaya itu ada tingkatannya. Lalu kenapa para ulama mengatakan bahwa fitnah syubhat itu lebih berbahaya dari fitnah syahwat? Dan orang yang terjerumus kepada penyimpangan, kepada bid'ah lebih berbahaya daripada orang yang terjerumus kepada maksiat. Maka para ulama menyebutkan dari beberapa sisi kenapa fitnah syubhat lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Yang pertama, bahwa kita mengetahui Anal insan ayat ila Allah bi minna wa la yataqarrabu ila taala bil maksiat. Sudah barang tentu kita tahu poin pertama, tidak ada manusia yang takut kepada Allah dengan maksiat. Gak ada orang yang mungkin saya ingin takut kepada Allah dengan zina, dengan mencuri, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menimbang kenapa syubhat lebih berbahaya dari maksiat? Kenapa yang terjerumus pada syubhat lebih berbahaya daripada orang yang terjerumus pada maksiat? Yang pertama, kita mengetahui bahwa tidak ada orang yang sengaja takut kepada Allah dengan maksiat. Tetapi orang takor kepada Allah itu bid'ah dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahwa umumnya pelaku maksiat tidak menyeru orang lain kepada maksiatnya dan tidak mengajak orang lain kepada maksiat. Tetapi pelaku bina orang yang menyimpang, ia propaganda dan menyeru orang lain kepada binahnya dan kesesatannya. Kita bisa membuktikan atau orang maksiat yang maksiat yang jelas sekali Ya kalau mungkin ini pernah menyebutkan Freddy Budiman yang dikatakan sebagai apa? Gembong narkoba. Dia berwasiat kepada anaknya agar dia jadi ulama. Ini menunjukkan bahwa orang pelaku maksiat yang ingin anaknya dan orang lain seperti diri. Dia ingin orang lain lebih baik daripada dirinya. Dan tentunya ini adalah fakta. Tapi pelaku beda. orang yang menyimpang propaganda, mengajak dan mewariskan. Beda dengan pelaku maksiat. Yang ketiga, umumnya pelaku maksiat ingin bertaubat dan mudah untuk bertaubat. Jadi kalau pelaku maksiat umumnya ingin bertaubat dan berharap untuk bertaubat dan mencari jalan bertobat. Tapi umumnya pelaku bid'ah, orang yang menyimpang sangat sulit melakukan taubat. Kenapa? Karena ia menampakkan takut kepada Allah. Dan yang keempat sangat berbahaya. Kenapa dikatakan sangat berbahaya pada poin yang keempat? Pelaku maksiat diketahui baik oleh orang awam ataupun orang alim bahwa dia pelaku maksiat sehingga tidak akan jadi figur ataupun contoh bagi orang lain. Tetapi pelaku bid'ah terkadang menampakkan blokir beragama. Menampakkan dia orang yang seperti beragama. Menunjukkan kesolehannya, menunjukkan mungkin ketokohan dalam agama. Sebagaimana dikisahkan tentang orang-orang Khawarij yang menampakkan kewaraan orang yang warok, nampak bekas ibadah. Tapi ternyata yang minadin sama yang berusaha minaramnya. Mereka melesat dari agama bagikan melesat anak panah dari usulnya. Dan ini adalah fitnah bagi orang Fitnah bagi kaum muslimin. Orang yang melakukan bid'ah ataupun orang yang menimpa Terkadang dohirnya jadi dianggap orang soleh. Jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa adribu misal. Dan saya akan memberikan satu contoh. Yaitu orang-orang khawarij. -orang Bagaimana orang-orang tua ini? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang orang tua ini, maka Nabi Sallam mengatakan akan muncul orang-orang atau ketika mengisyaratkan kepada Nabi Siro akan muncul dari orang ini orang-orang yang nanti akan menyepelekan sholat-sholat kalian dan sahur-sahur kalian. Kenapa? Karena mereka menganggap ibadah mereka lebih semangat. Dan kamu akan mendapati mereka jidat-jidatnya berbekas. Ada bolong. Tangan-tangan mereka kepala. Kaki-kaki mereka bengkak. Karena lamanya sujud. Lamanya berdiri dalam sekolah. Tapi Nabi SAW mengatakan yang rukun din Kama yamruqu samu Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Jadi mereka jauh dari diri. ini hadis mulia. Lalu dengarkan kisah tentang orang khawarij. Maka dikisahkan tentang orang-orang khawarij yang berjalan dari Haura karena itu adalah merupakan kota berkumpulnya mereka sehingga mereka dikenal dengan Hanuriyun jumlah mereka tidak sedikit sekitar 12.000 orang dan mereka bersenjata semua lalu sejumlah di antara mereka berjalan ke Basra dan ketemulah dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khobab dan istrinya yang sedang hamil. Jadi istrinya sedang lihat itu. Ketika mereka melakukan perjalanan sebelum ketemu dengan Abu bin Khobab, maka salah seorang di antara kaum Khawarij itu memungut kurma yang jatuh dari pohon milik seseorang. Lalu dia memakannya, maka ditegur sama temannya. Wahai akhi kalau bahasa kita, wahai saudaraku, bagaimana anda memakan kurma milik orang? Coba kamu minta dihalalkan kepada pemilik rumah ini. Maka orang itu mencari pemilik rumah dan meminta dihalalkan. Walau, Lalu dihantar mereka membunuh seekor babi milik orang Yahudi. Maka dia pun ditegur temannya. Bagaimana kau membunuh babi milik orang? Minta maaf kepada pemiliknya. Maka dia pun mencari seorang Yahudi pemilik anjing apa babi itu dan dia meminta maaf bahwa dia telah membunuh babi. Lalu mereka ketemu dengan Abdullah bin apa bin Khobab dan istrinya yang sedang hamil. Lalu mereka bertanya tentang Ali radhiyallahu taala dan Muawiyah dan sejumlah para sahabat yang diinginkan oleh mereka bahwa Abdullah bin Khobab ikut mengkafirkan Ali radhiyallahu taala Muawiyah dan yang lain. Tapi Allah bersumpah. Beliau tetap dalam pendiriannya istiqomah di atas sunnah memuji Ali radhiyallahu taala dan mengatakan bantahan kepada mereka. Maka dibunuhlah Abdullah bin Boba Dibunuh oleh mereka. Lalu istrinya yang senang hamil berkata kepada mereka, kalau bahasa kita, apakah kalian orang-orang gentle? Apa kalian orang-orang pemberani? Kalau kalian adalah orang-orang pemberani, biarkan aku berjalan karena aku wanita dan sedang hamil. Maka orang-orang Khawarij itu dengan tanpa rasa iba, rasa kasihan, dibunuhlah istri Abdullah bin Khobab. Lalu dikeluarkan janin dari perutnya. Maka ini satu gambaran ketika orang itu menyimpang pemahaman beragama. Itu lebih berbahaya dari sekedar pelaku maksiat. Karena orang ini takut kepada Allah dengan membunuh, dengan mengalirkan darah, dengan mengkafirkan orang dan mengalirkan darah. Dia lebih mengutamakan biji kurma dan lebih mengutamakan seekor babi ketimbang darah saudara. Kenapa? Karena fitrah yang begitu. Karena cara berpikir yang keliru. Maka berbahaya ketika orang itu menyimpang pemahaman agamanya. Karena akan sakit yang muslimin akan mengharapkan darah kaum muslimin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan seorang pemuda pengikut ISIS atau Daesh Khawarij masa kini. Dikisahkan bahwa dia membunuh kedua orang tuanya. Karena orang tuanya tidak berbayar kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Lalu dia merasa senang setelah membunuh kedua bapaknya, kedua orang tuanya dan ia membacakan surah Al-Mujadilah ayat 22. Dan dia mengatakan tidak ada dalam kehidupanku senikmat ketika aku membunuh kedua orang tuaku. Karena aku telah menemankan ayat La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man Allah wa rasul. Aku tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Dia Akhir mereka akan berloyalitas cinta kasih sayang kepada orang-orang yang melampaui batas Allah dan Rasul. Walaupun itu itu bapak-bapak mereka dan seterusnya. Lihat bagaimana penyimpangan pemahaman itu akan mendatangkan keburukan yang banyak. Seorang bapak waris dia membunuh bapaknya dan membongkar isi kepalanya. Lalu otaknya dikeringkan. Lalu disangrai kata orang Sunda dibikin kopi. Dan dia meneguknya lagi. Dia mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man hada Allah wal Maka inilah bahayanya penyimpangan. Bahayanya penyimpangan dalam agama dan buruknya penyimpangan itu lebih berbahaya dari sekedar orang masih. Tapi jelas tidak mengatakan maksiat itu adalah perkara yang kita lalikan, perkara yang kita sepelekan, bukan. Tetapi sesuatu yang harus lebih kita mewanti-wanti dan memperhatikan. Jika anak kita, jika keturunan kita jika antum tidak memperhatikan tentang akidah yang lurus, cara beragama yang lurus, ini berbahaya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan para ulama itu sangat jelas sekali fakta kenyataan di lapangan bahwa orang yang terjerumus kepada penyimpangan terjerumus kepada kesesakan itu lebih berbahaya ketimbang orang yang melakukan maksiat. Maka oleh sebab itu jemaah yang ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ditanya, mana lebih apol katanya? sholat malam atau membantah waktu iman? Maka mereka mengatakan apa? Membantah orang yang menyimpang lebih apol ketimbang seratus rokaat. orang berbicara tentang penyimpangan dan berbicara tentang kesesatan dan memperingatkan manusia dari kesesatan lebih akal ketimbang orang itu apa? ketimbang orang itu sholat seratus rokanan kenapa Pak? saya sudah jelaskan sekilas kemana di sana kalau orang sholat seratus rokanan fadilahnya untuk diri pribadi dan amalnya akan berhenti pahalanya ketika dia meninggal dunia. Tapi orang yang berbicara tentang penyimpangan manfaat pada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada agama, kepada kaum muslimin di sekitarnya. Lalu pahalanya akan mengalir terus dari orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan, Allah Allah ahul Wa ahlul dhalal mujahid. Orang yang membantah kepada orang-orang yang menyimpang dikatakan mujahid. Kemudian poin yang terakhir setelah kita tahu dahsyatnya fitnah ini. Dan fitnah itu ada dua fitnah syahwat dan fitnah kesyubuhan. Sebagai penutup, bagaimana seorang menyelamatkan diri dari fitnah. Bagaimana para ibu, para bapak, kaum muslimin, para pemuda, para pemudi membentengi diri dari fitnah ini? Dan agar kita semua ini bisa terhindar dari fitnah ini dan kita bisa selamat. Poin yang pertama dan utama adalah arruju ila kitab wa sunnah. Itu kembali pada Karena Allah Ta'ala berfirman Wa ma yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda Wa yatabi' ghayra sabilil mu'minin Nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam wa Allah Ta'ala berfirman Barang siapa yang membantah dan berpaling dari Rasul Setelah sampai kepadanya penjelasan Dan dia mengikuti jalannya Bukan jalan tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah Ta'ala akan makan dia dalam jurang kesesatan dan menyeret dia kepada jurang kesengsaraan, menyeret dia kepada jurang api neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam ayat ini bahwa manusia akan menyimpan disebabkan dia berpaling dari Nabi Sallam dan berpaling dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان radhiyallahu anhum wa radu Orang-orang terdahulu dari Muhajir dan Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka Allah telah mengatakan dalam surah atau bahaya 100 ini. Umat Nabi SAW yang selamat mereka adalah para sahabat Nabi SAW dan mereka yang mengikuti para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam. Karena Allah Taala menguji kepada setiap orang yang mengikuti muhajir dan ansor. Dan otomatis Allah Taala menguji kepada orang-orang yang menyelisih mereka. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang tadi, "Sataftariqu ummati ila salah sabina firqatan kullu minna ila qalila." Kalau ini beliau luaskan. Nabi SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Yang mengikuti aku dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Pak, poin ini saya ingin menyampaikan poin sangat penting. Maaf para jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Tidak setiap orang berdalil dengan Quran ataupun berdalil dengan sunnah, dia akan berada dalam hidayah. Dia akan berada dalam petunjuk. Dia berada dalam kebenaran apabila memahaminya keliru. Maka wajib ketika kita berdalil dengan Quran dan sunnah, pemahamannya pun harus laras, harus menjadi pemahaman secara ummah. Perhatikan kepada kisah Khawarij belanda. Apakah kita tidak mengetahui orang-orang Khawarij tampilkan Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari dan seluruh sahabat mereka berdarah di Quran? Tidaklah kita mengetahui bahwa Abdurrahman ibn Rujib ketika membunuh Ali membacakan ayat Quran. orang khawarij yang berjumlah 12.000 orang yang mereka berkumpul di Haura mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu taala lalu didatangi oleh Abu bin Abbas radhiyallahu taala maka bertanya tentang alasan kenapa mengkafirkan Ali mereka membacakan ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Inil hukmu ilalillah. Mereka membacakan ayat siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir. Kata Abdul bin Abbas, kalian mengkafirkan Ali dengan ayat ini? Iya. Alasannya lalu menyebutkan tiga alasan. Yang pertama kata orang-orang Khawarij, bahwa Ali tidak berhukum dengan Allah, tapi dia berhukum apa berhukum dengan manusia. Karena dikisahkan tentang takfir. Berarti Ali adalah kafir. Satu. Yang kedua, karena Ali radhiyallahu taala tidak menawan kawanan perang dalam dua perang perang sipil dan perang damai. Berarti beliau pun juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang ketiga, karena beliau menghapus kata-kata Amirul Mukminin. Berarti sekarang Amirul Kafirin. Karena sederhana. Lalu Abdullah bin Abbas datang. Maukah atau beliau mengatakan awalnya, aku datang dari sisi para sahabat muhajir dan ansor. Menunjukkan bahwa tidak ada sahabat satu Maukah kalian aku berikan pemahaman dari orang-orang terbaik dari umat ini? Maka Abdullah bin Abbas berdialog ketika bertanya tentang saya. Kalian mengkafirkan Ali dengan apa? Ayat surah Al-Maidah. Ayat 47 dan setelah. Wa aku bima anzalallahu fa ulaika humul Oh dengan ayat ini. Nah. Lalu Abu bin Umar, Abu bin Abbas dan yang lain mengatakan yang salah dari orang tua itu ayatnya atau menerapkan ayat. Yang salah bukan ayatnya, ayatnya jelas, nas Quran. Tapi yang keliru memahami ayat. Maka para sahabat mengatakan apa tentang orang Khawarij itu? Kaumun yang tolikuna ila ayatin ila kufar, nuzilat al kufar, baik nuzilat al mukminin. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang mencomot mengambil ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir, mereka alamatkan kepada orang beriman. dia dialog. Kata Abdullah bin Abbas, apakah kalian pernah membaca surah Al-Anisa ayat 35? Siapa yang tahu surat Anisa ayat 35? Wa in khiftum shiqaqa bainihima famtasu hakaman min ahlihi wa hakama min ahli akin yuridat islaha. Wahai orang kalau terjadi perselisihan suami istri, lalu ingin islah keduanya, maka islah kepada manusia, yaitu menghadirkan pihak yang adil dari pihak suami dan pihak yang adil dari pihak istri. Kalau kedua suami istri ini ingin berdamai. Lalu lebih bin Abbas bertanya dua pertanyaan. Apakah kalau orang bertakim seperti ini berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum manusia? Yang kedua, coba kalian timbang bertakim dalam masalah rumah tangga mana lebih penting bertakim tentang masalah darah? Maka orang tua baru disitu paham kalau orang bertikai lalu bertakdir kepada manusia, dia berhukum dengan hukum Allah bukan? Berhukum dengan hukum Allah karena ayatnya tadi. Yang kedua, mana lebih penting bertakdir tentang rumah tangga atau bertakdir tentang darah? Maka sudah barang tentu bertakdir tentang darah lebih penting. Kalau lainnya, kalau begini baru saya paham. Ali tidak kafir kalau begini. Jadi itu menunjukkan pemahaman. Lalu bertanya, wahai orang tua ini, apa hukum menikah ibu? Menikahi ibu? Hampir kata mereka. Sekarang Aisyah umur ini bagaimana dijadikan gonima? Kalau dijadikan gonima, berarti menjadikan istri kafir orang. Baru mereka aina betul juga. Yang ketiga, Kalian tahu nggak tentang suluh Hudaybiyah? Maka Nabi Wasallam dalam perdamaian Hudaybiyah itu ditulis dalam secari mungkin karena secari kertas atau apa Muhammad Rasulullah Bismillah Muhammad Rasulullah kata orang-orang bukan boleh kami tidak mengenal nama Rahman hapus ini dihapus Bismillah kedua Muhammad Rasulullah tapi tidak mengenal Rasulullah tulis aja Muhammad ibnu Abdullah. Kalau aku men, apa, membenarkan tulisan ini tidak akan perang dengan kamu. Maka Nabi pun menyuruh hapus aja. Kata Abdul bin Abbas, lihat Nabi Salam menghapus nama Rasulullah. Mana lebih tinggi martabat Rasul atau imamah? Nabi SAW walaupun dalam tulisan itu dihapus Rasulullah tetap Rasul. Demikian juga Ali ketika dikatakan dihapus nama imannya tetap Amirul Mukminin. Kalau mereka baru mengatakan iya sehingga kembali ribu orang dari ribu. Nah, di sini menunjukkan jawaban dari Allah Taala penyimpangan dalam agama karena tidak mengikuti pemahaman yang benar dalam memahami Quran dan Sunnah. Tidak mengikuti pemahaman salafus saleh ridwanullah taala alaih. Maka siapa yang mengikuti jejak salafus saleh dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, dia akan terjaga dari penyimpangan. Karena orang para khawarij yang mereka melesat dari agama, bagaikan melesat anak panah dari musuhnya, mereka berpaling dari para sahabat. Ini yang kedua. Yang ketiga, al firsu fi talabul ilmi Di antara penyebab utama seorang mukmin akan terjaga dari fitnah yaitu senantiasa semangat dalam mencari ilmu bermanfaat. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik, Inna min asrotisha, rob al ilmi wa al jahri. Karena Nabi SAW mengatakan di antara ciri-ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejadian. Lalu Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain Siapa yang dikehendaki dari antara kita menjadi orang yang baik dan berada dalam petunjuk, maka seseorang itu dipakinkan dalam agama. Maka di masa-masa fitnah, ketika dasarnya fitnah, maka orang itu akan terselamatkan dari fitnah ini. Dan dia akan memiliki tameng manakala dia semangat mencari ilmu. Semangat dalam tolabul ilmi, semangat dalam mencari ilmu. Ini adalah penting. Allah kalau berfirman walladzina jahadu dia namun sebulan dan orang-orang yang berjihad di jalan kami maka kami benar-benar akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja li talabul ilmi bahwa bisa bilil dia. Barang siapa yang keluar mencari ilmu maka dia di jalan Allah sehingga dia keluar. Qala man salah man ra'a al-khuruj wal qudwatu li talabul ilmi laisa bi jihad faqad naqasa aqluhu. Siapa yang berpendapat keluar mencari ilmu itu bukan bagian dari jihad, maka dia telah kurang akal. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Taala, siapa yang ingin selamat dari fitnah, siapa yang ingin jauh dari fitnah, maka hendaklah dia mencari ilmu, ilmu yang bermanfaat. Tolong berilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena ilmu lah yang akan memberikan satu timbangan bagi setiap orang mengetahui benar. Sebab yang keempat, julusul ulama satu ulama yaitu duduk dengan orang-orang yang berilmu bertanya dan berkumpul dengan orang-orang berilmu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yaqbilu ilma intizaman yantazihu min al amdi walakin yaqbilu di biqadri ulama' hakama yulqu aliman itakhadha an-nasu ru'asan juhal wa su'ilu fa'tu bi ghairi ilmin wa fi riwayatin fa'tu bi ra'yihi wa adallu perhatikan dari sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dari seseorang di mana seseorang yang alim menjadi jahil tetapi diangkatnya ilmu dengan meninggal dunianya orang-orang alim sehingga tak kalah orang-orang yang alim tiada dalam satu daerah, dalam satu negara, dalam satu kampung. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang jahil. Lalu dia ditanya, maka dia menjawab dengan tanpa ilmu, menjawab dengan rohimnya, maka dia sesat dan sesat yang lainnya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan manakala dalam satu negara telah tiada orang-orang alim, wafatnya orang-orang alim, wafatnya orang-orang berilmu maka akan terjadi fitnah. Dan sebaliknya apabila umat Islam menyandarkan fatwa kepada orang yang tidak berilmu. Karena dinyatakan dalam hadis yang lain wasakalakam wasayat kalam ruwaibidah. Wakil awam ruwaibidah ya Rasulullah kala ya yatakallamu an amril am dan akan muncul para ruwaibidah. Siapa ruwaibidah kebutuhan kaum muslimin, berbicara tentang hajat kaum muslimin, maka terjadi penyimpangan dan kerusakan. Dan di antara fitnah akhir zaman yang tadi tidak disebutkan secara langsung, munculnya juru-juru dakwah tapi kalau ilmu dan menjadi idola kaum muslimin dan menjadi tempat bertanya kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan akan datang masa-masa yang dekat kepada hari ini. Yang semakin banyak futobanya, tapi semakin sedikit ilmu. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Taala perlu diketahui oleh kita dan perlu diketahui oleh kaum muslimin. Kita harus membedakan antara perkeramat dengan orang alim. Antara semata-mata orang itu mengemas kata-kata, menyampaikan nasihat semata dengan orang yang alim. Karena orang yang berhak memberikan fatwa Menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin setidaknya kata Imam Ahmad harus memiliki tiga syarat. Yang bagi liman hamalan nafsahu al an yakuna aliman bi bil Quran. Aliman bi sahihi was aliman bi sunani. Selayaknya orang-orang yang menempatkan diri sebagai pemberi fatwa, yang memberikan fatwa kepada orang, maka yang pertama dia tahu tentang sendi-sendi Al-Quran. Jadi tahu tentang ilmu tafsir. Yang kedua punya kemampuan memisahkan sohid dengan dhaif. Agar dia tidak berpatah dengan hadis yang nunggu hadis dhaif. Dan yang ketiga dia harus tahu di mana adanya sunnah Nabi. Dia harus kenal dengan sahih Bukhari, dia harus kenal dengan sahih Muslim, dia harus mengenal dengan Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, dengan Sahih Ibnu Zainah, dengan Sahih Ibnu Hibban, dengan Sunan Imam Ahmad dan yang lainnya. Orang yang akan berbicara tentang agama bukan orang yang semata-mata berbicara. Ketika umat Islam ini menjadikan idola dan menjadikan tempat bertanya adalah pembicara-pembicara, maka terjadi kesesatan-kesesatan. Dan ini telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Maka adalah orang-orang yang alim yang berbicara tentang dirinya. Ini adalah sebab yang ketiga. Sebab yang keempat. Ya, sebab yang kelima ya, Sebab yang kelima. Itu apa? satu ahlil khair. Duduk dengan orang-orang baik. Berdekatan dengan orang-orang baik. Berkumpul dengan orang-orang baik. Karena Nabi SAW mengatakan rahimahullah taala kana abi qadariyah wa aqwali rawafid fa qadirullah bi sufyan fa hamalun ala sunnah Yusuf Ibnu Ahmad mengatakan bapakku orang qadariyah dan paman-pamanku adalah orang Rafidhah mereka menyimpang semuanya keluarganya menyimpang maka Allah menyelamatkan aku dengan sebab aku bertemu dengan Sufyan bin Uyainah imam di antara imam ahli sunnah lalu beliau membawaku kepada sunnah akan mati akan berada dalam kebaikan. Siapa yang muda dia berada dalam keburukan, maka dia akan ada dalam keburukan. Jadi di sini adalah amal al Yang keenam, dapat fitan wa mujadabatu mawadidil mawar Di antara perkara yang sangat penting bagi setiap mukmin agar terhindar dari fitnah adalah menghindari pintu-pintu fitnah. Menjauhkan diri. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum." Bertakwalah kamu, berhati-hatilah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang tua. Artinya, seorang yang cerdas dan dia akan selamat dari fitnah siapa yang mampu menghindarinya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan satakum fitanun al-qaidu fiha khairun minal qa'id wal qaidu khairun minal masi wal mashi khairun al sa'i. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan akan muncul fitnah di mana orang-orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dan orang yang berjalan biasa lebih baik daripada orang yang lari. Dalam satu riwayat orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang buruk. orang yang buruk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dalam riwayat yang lain orang yang tertidur ketika muncul fitnah lebih baik daripada orang yang bangun, orang yang bangun lebih baik daripada orang yang berbaring, yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Artinya apa? Dalam hadis ini menunjukkan ketika muncul fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, seorang mukmin adalah harus menghindarkan diri menjauhkan diri. Para Nabi Hasan, sama-sama kami hadis Abu oh, yani Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Kalau Nabi Sallam, "Inna masanidu liman juni junibal fitan." Inna masanidu liman juni junibal fitan. Inna masanidu liman junibal fitan. Kalau Hasan. Di mana Rasulullah Hasan mengatakan dalam hadis yang tadi, yaitu menyebutkan tiga kali inna sa'idu liman dunibal fitan inna di liman sesungguhnya selamat bagi orang-orang yang menghindarkan diri dari fitnah jadi kalau ada fitnah terjauh menyelamatkan diri dan poin yang terakhir sebenarnya belum terakhir tapi panitia mengatakan kurang 15 menit saya tidak akan melebihi bagaimana di antara jalan yang sangat penting ada dua poin lagi yaitu apa luzumul jamana komitmen kepada zaman lalu apa yang dimaksud dengan jamana setidaknya zaman yang dimaksud di sini dua poin penting yang pertama komitmen kepada manhaj yang lurus komitmen kepada akidah yang lurus mengikuti akidah ahli sunnah mengikuti jejak langkah manhaj ahli sunnah dalam beragama sedangkan yang kedua mentaati pemimpin kita pemimpin umat Islam yang muslim selama tidak memerintah kita maksiat walaupun pemimpin itu zalim Walaupun pemimpin itu melakukan bina walaupun pemimpin itu melakukan maksiat, walaupun pemimpin itu mendolimi kita. Kenapa? Sebab ini yang diperintahkan Nabi Muhammad. Kita boleh untuk beramal ma'ruf Nabi Muhammad Boleh kita untuk memberikan pengingkaran kepada pemimpin kita. Tapi dalam adab ahli sunnah dalam adab yang diajarkan Nabi Sallam tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin di atas mimbar. Tidak boleh kita untuk membetulkannya dengan pedang. Tidak boleh kita membetulkannya dengan cara memberontak. Tetapi apa? Lakukanlah dengan dua hal yang sangat penting. Apa? Betulkan dulu kita. Kenapa? Sebab gambaran pemimpin kita adalah gambaran rakyat. Yang kedua, betulkan dengan cara yang hikmat dan doakan dia agar Allah Taala menjadikan dia orang baik, agar menjadikan mereka adalah orang baik. Seandainya kita punya waktu, kita akan mengisahkan kisah-kisah yang agung tentangnya. Dan yang terakhir berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari fitnah. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa dalam setiap sholat. Ketika kita tersyahud, berlindung dari empat perkara. Dari fitnah dajjal, dari fitnah adab kubur, dari fitnah neraka, dari fitnah hidup dan mati. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, berlindung, berdoa kepada Allah. Kemudian perbanyaklah kebaikan, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan, maka akan menjadi tameng bagi setiap di antara kita dari fitnah yang muncul di tengah-tengah kita. Kaum muslimin zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini dan insya Allah kita akan membuka forum soal jawab setelah kita mungkin istirahat lima menit